Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nadhil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang terakhir kita ambil adalah halaman yang ke-136 benar. Sekarang bawah yang pantun 98. Naam, qala al-mu'allif rahimahullah Wa misaluhu contohnya yang terang-terangan nas yang terang-terangan yang kosong dari mana-mana yang lain. Kaqad qad ra'aitu Ja'faran wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu fal yu'lama. Nah, sekarang seperti contohnya qauluhu ra'aitu Ja'faran. Ra'aitu Ja'faran. Kita lihat sini. Aslinya kenapa? Padahal Ja'far itu kan mamnun sarf tanwin kenapa ini? Ah, Ja'faru atau Ja'farun aslinya? Eh, Ja'faru kan? Yaf'alu kan? Ngikutin Ya yaf'alu kan? Kok tanwin kenapa ini? Darurat syi'riyah namanya. Paham ya? Darurat syi'riyah yang aslinya Ja'faru, ya kan? Ja'faru yaf'alu. Paham ya? Yazidu, yaf'ilu kan itu. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadza nassun. Ini nas. Ini dalil yang terang-terangan. Maksudnya apa? Tidak membawa makna yang lain, kecuali satu makna saja fa innahu la yuhtamal illa an yakuna fa innahu la yahtamilu illa an yakuna ra'a rajulan yusamma Ja'faran karena di sini barakallahu fikum atau afanya nah yazidu Ja'far yaf'alu ini mungkin tidak masuk ya yaf'ilu yang masuk yaf'ilu afan yaf'ilu na'am kalau yaf'alu tidak masuk ya Pak. kita lihat sini Fa innahu la yahtamilu maka sungguhnya lafaz Ja'far atau lafaz tersebut tidak mengandung atau tidak membawa makna yang lain kecuali apa? Kecuali benar-benar dia melihat seorang yang namanya Ja'far. Wala yumkin an yakuna ahadun la'allahu ra'a baban aw imra'atan. Enggak ada seorang pun yang mengatakan oh jangan eh, jangan eh, bisa jadi atau jangan-jangan yang dia lihat itu pintu atau seorang wanita. Dia ngomong terang-terangan ra'a itu Ja'faran. Aku melihat Ja'far. Jangan-jangan yang dilihat itu pintu. Paham ya? Atau jangan-jangan yang dilihat itu yang dilihat perempuan. Kan nggak mungkin. Ja'far nama orang laki-laki kan? Jadi nggak ada ihtimal lain. Ada ihtimal itu maksudnya ada pikiran-pikiran lain. Oh, jangan-jangan lihat pintuan nggak mungkin. Satu ihtimal toh. Ja'far yang dia lihat. Nah, kita lihat. Li'annahu la yahtamil illa rajulan ismu Ja'far. Karena na barakallahu fikum tidak membawa makna lain kecuali satu orang laki-laki yang namanya Ja'far. Wa mislu qauluka dan contoh yang lain seperti ucapanmu, akal tu tamron. Aku makan apa? Tamron. Aku makan kurma. Nah, ada yang orang katakan, "Oh, jangan-jangan ini makan tuh batu misalkan." Kan enggak ada kan atau jangan-jangan yang dimakan itu Na'am barakallahu fikum anggur kan enggak kita lihat fala yuqal maka enggak dikatakan la'allahu ba'a tamron ini kalau ihtimalnya untuk ihtimal untuk apa fiilnya ya enggak ada seorang pun yang mengatakan jangan-jangan dia itu jual kurma dan dia ngomong akal tuh tamron, aku makan kurma. Kemudian ada orang ngomong, jangan-jangan dia jualan kurma. Tepat nggak itu? Nggak tepat. Li'anal kalama nas fil akal karena kalamnya itu benar-benar nas terang-terangan masalah makan itu loh. Kok bisa dikatakan menjual? namanya Akal tu tamron, aku makan apa? Kurma. Kemudian datang orang ngomong ngomong, "Wah, oh, jangan-jangan dia itu jual kurma." Kan enggak benar, enggak tepat itu loh, enggak tepat ya wala yahtamil makna siwa, enggak membawa makna kecuali ya satu tadi itu. Itu namanya nas berarti. Nas itu berarti terang-terangan menunjukkan itu tok gitu loh, enggak yang lainnya. Tapi kalau yang namanya nah barakallahu fikum nanti istilahnya butuh takwil itu lain lagi bukan nas berarti. Paham ya? Nas itu memang benar maknanya itu tok itu loh. Akal tutamron tamron, aku makan kurma, udah itu tok udah. Jangan dibawa kemana mana oh, maksudnya itu aku menjual kurma, kan mungkin. Paham belum maksudnya? Nah, kita lihat satu lagi. Wa qalu wa qila ma ta'wiluhu tanziluh. Ai qila inna nas ada juga yang mengatakan nas itu apa? Huwa ma yu'lam ma'nahu bi ghairi bahtin anhu. Ada juga yang mengatakan nas itu adalah makna nas itu adalah sesuatu yang diketahui maknanya tanpa harus mencari. Paham ya? Tanpa harus mencari-cari sudah maknanya tahu langsung langsung tahu. Fayakunu ta'wiluhu bi mujarradin nuzulhi nafham ma'nahu maka menjadilah takwilnya, penjelasannya dengan semata-mata turunnya, na'am kita paham maknanya. Na'am barakallahu fiikum kita lihat maksudnya apa? Wa yuridu bidzalik yang diinginkan dengan itu ma la yahtaju ila bahsin lil wusul ila ma'na. Maksudnya adalah nas itu sesuatu yang tidak butuh untuk mencari na'am eh, sesuatu yang tidak butuh pada pembahasan lil wusul ila ma'na untuk sampai pada maknanya. Jadi antum langsung tahu. Nanti untuk mengetahui maknanya itu enggak perlu mencari-cari gitu loh. Nah, seperti itu. Wal masyhur huwa ta'riful awal, tapi yang masyhur adalah yang pertama tadi. Pengertian pertama yaitu nas itu sesuatu yang tidak membawa makna yang lain kecuali satu makna. Nas itu sesuatu yang tidak membawa makna yang lain kecuali satu makna saja. Aku makan roti, ya roti yang dimakan. Bukan aku makan roti, wah jangan-jangan jual roti. Kan enggak tepat. Paham ya? Itu seperti itu. Wa huwa anna an-nasra ma la yahtamil illa ma'nan wahidan